Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan pembacaan Akidah ya Tadi disebutkan tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kekasih-kasihnya. Maka di situ juga disebutkan di dalam ayat yang lain bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Maryam binti Imran. Bagaimana waktu itu ketika dia melahirkan Nabi Isa, Allah perintahkan dia untuk mengambil sebab Uhusi ilaiki bijiz itu sakit alaiki rutoban janiya. Gerakkanlah dengan kakimu untuk dipukul di situ pohon korma. sakit alaiki rutoban janiya untuk jatuh pada engkau itu rutob korma yang bisa untuk kemudian dimakan. Demikian juga waktu itu Nabi Zakaria sendiri sebagai seorang nabi melihat apa yang Allah buat untuk untuk Maryam ini alaihissalam kemuliaan. Waktu itu mengatakan, "Ya Maryamu anna laki hada, wahai Maryam dari mana buah ini. Qalat hiya min indillah. Qalat huwa min indillah dia mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu may yasha ghairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dengan tidak dihitung-hitung. Demikian juga bagaimana disebutkan kisahnya Ashabul Kahfi tadi. Allah subhanahu wa taala menjadikan untuk dia badannya itu tidak rusak. Walaupun sudah dalam keadaan mati. Ketika matahari di, di sebelah timur kemudian digeser sebelah kanan badannya sehingga tidak terkena panas. Demikian setiap hari. Ketika matahari di sebelah e, barat kemudian digeser ke arah kiri supaya tidak rusak. Demikian juga apa yang Allah lakukan kepada Juret waktu itu, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah mutafakun alaih. Bagaimana kemudian Allah berkehendak untuk bayi itu berbicara, untuk mengatakan bahwa bapaknya itu adalah Ra'il Gunam yang menggembalakan Gunam yakni kambing waktu itu karena dia dituduh sebagai orang yang berzina. Demikian juga Allah berkehendak untuk memuliakan saat itu Nabi Waqqas ketika didoakan oleh seseorang. Katakan di situ Abu Sa'dah dituduh dia tidak membagi hasil peperangan, demikian juga tidak ikut perang, demikian juga tidak kemudian sholat dengan benar. Maka kemudian didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikian juga yang lain. Dan ini masih dalam pembahasan tentang tadi tentang untuk kita beriman tentang adanya kebangkitan. <clears throat> Kemudian disebutkan setelah itu qaluhu dan ucapan beliau jazaul amal balasan amalan-amalan. Ini kita beriman adanya hari kebangkitan, demikian juga beriman tentang balasan amalan-amalan. Allah Ta'ala maka diantaranya dalilnya bahwa kita beriman adanya nanti balasan amalan itu. Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fatihah. Malik yaumiddin. Malik penguasanya hari pembalasan. Sebutkan juga di situ disebutkan Yaumiddin idzin tuwaf yuwafihimullah dinamul haq. Maka pada hari itu nanti hari kiamat Allah akan membalas amalan-amalan mereka itu dengan benar. Kemudian beliau mengatakan Al Imam Abil Is Kama tadi nutudan sebagaimana disebutkan oleh orang-orang Arab dan di situ ada hadis tapi hadisnya dhaif. Kama tadi nutudan sebagaimana kamu beramal maka kamu akan dibalas. Jadi makna adin itu adalah al jaza. Di antara makna adin itu adalah al jaza. Jadi kita beriman tentang jazaul amal, adanya balasan amalan-amalan kita itu. Demikian juga kalau kita akan melakukan sesuatu, maka kita ingat bahwa kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibalas itu tidak mesti kemudian nanti di akhirat. Kadang-kadang itu dibalas kapan? Di dunia ini. Kadang-kadang kalau seorang itu berbuat baik kepada kedua orang tua, maka insya Allah anaknya pun berbuat juga demikian kepada kepada dia. Sebutkan dulu pernah ada seorang yang dia itu berbuat jelek kepada orang tuanya. Ya ini ukuk walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya, kepada bapaknya waktu disebutkan. Maka disebutkan waktu itu dia ketika menjadi seorang ayah, anaknya berbuat juga kepada dia. Sampai disebutkan waktu itu, yakni orang ini ditarik oleh oleh anaknya. Ditarik oleh anaknya dari rumah itu sampai keluar dari pagarnya. sebukan seperti itu, dulu kita mendengar seperti itu. Dari saya ya Abdullah Ta'ala. Jadi orang ini ditarik oleh oleh anaknya sampai keluar dari pagar. Kemudian orang ini mengatakan sampai di sini, kef kef ya ibni, Ya, ini sampai di sini saja, wahai anakku. Jangan kamu tambah aku melebihi pagar ini, karena dulu aku menyeret kakekmu itu sampai di luar pintu saja. Demikian. Jadi kadang-kadang Allah membalas lebih dari itu. Ya, dulu dia mengatakan, ya, dia mengatakan bahwa dulu aku pernah menyeret juga, menyeret kakekmu, tapi di luar pintu saja, tidak sampai di luar pagar. Akhirnya anaknya berbuat lebih dari itu. Jadi demikian, kama tadi itu sudah. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas. Itu balasan di dunia, apalagi balasan di di akhirat nanti. Ai kama tujasi tujasa sebagaimana kamu itu beramal, kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Demikian juga seorang itu berusaha. Yani sebagaimana disebutkan bagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam bagaimana beliau mendidik anaknya, tapi hidayah di di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita berusaha. Tapi secara umum biasanya apa? Anak itu adalah sesuai dengan apa yang di, dibimbingkan oleh oleh bapaknya. Nabi Nuh tentu saja kita mengetahui ini beliau sudah berusaha waktu itu bagaimana beliau mengajak anaknya Ya bunayya rekam ma'ana wala taqum ma'al kafirin wahai anakku berjalanlah engkau ikutlah naikilah perahu bersama dengan kami Jangan kamu jadi orang-orang yang kafir. Kemudian dia mengatakan, kaulah sa'wi ila jabali ya simuni minal ma'." kaulah la asmal yauma Kemudian dia mengatakan sungguhnya aku akan berlindung di di gunung itu yang akan menyelamatkan aku dari dari air. Kemudian Nabi Nuh sudah mengatakan sungguhnya tidak ada yang selamat dari ini kecuali yang Allah kehendaki sampai akhirnya dia itu tenggelam. Waktu itu Nabi Nuh masih berusaha untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi anaknya. Ya, dia tetap mendoakan agar mengampuni anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Qala innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Fala tas'alni ma laisa laka minhu ilm. Allah kemudian menegur Nabi Nuh sampai akhirnya Nabi Nuh pun merasa berdosa dengannya. Allah SWT menyebutkan innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih itu bukan termasuk dari keluargamu. Walaupun beliau sudah berusaha untuk mendidik anaknya dan sebagainya, tapi demikian Allah berkehendak. Dan itu ada hikmah Allah swt. wa taala. Innahu laisa min ahlik, yaitu tidak termasuk dari keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih itu adalah amal yang tidak soleh. Fala ali male laysa minhu ilm. Kamu jangan meminta kepadaku untuk mintakan ampun anakmu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Yang dari situ akhirnya Nabi Nuh pun merasa berdosa sampai kemudian di hari e, waktu itu dibangkitkan, beliau mengatakan Allahumma salim salim. Tetap beliau ingat terhadap apa yang dulu beliau pernah ucapkan, minta ampun untuk anaknya. Dan beliau merasa itu adalah dosa. Dan Allah telah mengampuni. Jadi ini kita masih membahas tentang jasa ulama. Semua dalam Al-Quran juga Jazaan bimakanu yakmalun sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. <clears throat> Kemudian disebutkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Dar Al Ghifari yang diberikan oleh Imam Muslim yang menunjukkan tentang balasan juga tentang balasan yang yang akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Disebutkan di situ oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ibadi wahai in nama hiya amalukum. Hanyalah ini amalan-amalan kalian. Ufsiha Aku menghitungnya untuk kalian. Ini dalil apa? Ini dalil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghitung amalan-amalan kita itu. Ini dalil tentang pembahasan kita ini. Innama hiya Ini adalah amalan-amalan kalian. Uhsihalakum. yang aku akan menghitungnya untuk kalian. Suma uwafiyakum iyaha. Kemudian aku akan membayarnya atasnya itu. Aku hitung, ya Allah Subhanahu wa taala menghitungnya kemudian akan wafiyakum iya. wafiyakum iya, apa akan membalasnya. Ini menunjukkan balasan. Paman wajada khairan barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari catatan amalan dia itu falyahmadillah, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillah. Waman wajada ghairu dzalik barang siapa yang mendapatkan ghairu dzalik selain dari itu yakni kejelekan fala yalumanna illa nafsahu janganlah dia mencela kecuali dirinya. Ini jelas hadis ini menunjukkan apa adanya pembalasan nanti di hari kiamat. Disebutkan di sini oleh oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jamul Ulum wal Hikam halaman 283. Karena hadis ini juga termasuk di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Disebutkan di situ secara lengkap hadisnya. Hadis Abu Dzar al yang panjang Ya ibadi, ini haram tu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum maharaman dan aku jadikan kedoliman itu di antara kalian haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak, tidak mungkin dolim. Tidak akan kemudian berbuat dolim. Fala tadolamu janganlah kalian saling mendolimi. Kemudian disebutkan tadi, ya ibadi inamah ya amalukum wa hamba, hambaku sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian yang nanti akan aku hitung. Demikian juga akan aku balas. Disebutkan di sini oleh beliau, summa uwaikum iyaha anal murad tawfiyatuhum yaumil qiyamah." Maksudnya itu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya nanti di hari kiamat. Wa yahtamilu dan ada kemungkinan anal murad annahu yuwafi ibadan ibadahu jazaan amalhum fid dunya wal akhirah. Allah membalasnya langsung baik di dunia ataupun di akhirat. Man ya'mal su yujabi. Barang siapa yang berbuat kejelekan Allah akan balas. Waqat ya anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu fasara dzalika bi anal mu'minin yujazu Nabi sayyi'atihim di dunia. Disebutkan juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang mumin itu juga akan dibalas dengan kejelekan dia itu di dunia. Seseorang kalau kemudian mendapatkan musibah, kadang-kadang timbul dari dosa yang dia lakukan. Dan dosa yang dia lakukan itu kemudian mendapat dia musibah, Apabila dia sabar itu termasuk kafaroh menghilangkan kesalahan dia. Walaupun juga amalan soleh juga menghilangkan kesalahan dia. Seperti seorang berangkat ke masjid dalam hadis Abu Hurairah mutawon alaih seorang yang dia itu berwudhu di rumah fa'asan al wudhu summa dhahaba ilal masjid kemudian dia pergi ke masjid jadi sunahnya seorang kalau ingin sholat itu wudhu di rumah adapun kalau dia tidak wudhu di rumah tidak mendapatkan keutamaan ini di situ Nabi mengatakan Barang siapa yang dia itu wuduk di rumah, fa'asanal wuduk kemudian membaguskan wuduknya, tidaklah dia itu melangkah illa anhu khati'ah wa rufi'alahu darajat, kecuali dihapuskan di situ kesalahan dia dan diangkat derajat dia. Demikian. Jadi kalau dia berwuduk, di rumah kemudian mendatangi masjid, tidaklah dia pergi kecuali untuk sholat, maka tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali dihapus kesalahan dia, demikian juga diangkat derajatnya. Berarti di sini apa? Bahwa bisa di situ kesalahan dia itu bisa dihapuskan dengan apa? Dengan amalan ketaatan. Kemudian waktu karulahum hasanatihim fil akhirah. Kemudian dia disimpan kebaikannya itu di akhirat. Wa amal kafir adapun orang kafir tadi, orang mukmin itu, orang mukmin tadi bisa dia itu dibalas di dunia dengan berupa musibah dan sebagainya. Semoga oleh Ibnu yang merahmati Allah ucapan yang bagus sudah mengatakan, "Wa amal mukmin adapun orang yang mukmin maka Allah SWT wa taala memberikan peringatan kepada dia bi aqallu au bi adna salat dengan jelek dengan sedikitnya ketergelinciran. Lihat ini ucapan Ibnu Sungguhnya orang yang mukmin yang dia itu bagus, Allah SWT memberikan kepada dia itu peringatan dengan sedikit saja tergelincir. Sedikit saja dia salah, Allah langsung memberikan peringatan kepada dia dengan berupa musibah atau yang semisalnya sehingga dia sadar oh aku sudah mulai menyeleweng Wa amal kafir, adapun orang yang kafir, maka dia itu walaupun sudah berbuat kemaksiatan demikian Allah Subhanahu wa taala membiarkan. Sebab dalam Al-Qur'an, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi Demikian belum menyebutkan. Sanastadrijuhum, kami akan berikan pada mereka itu istidraj. Apa itu istidraj? Dilapangkan sebagai rezekinya. Bermaksiat, bermaksiat terus demikian dilapangkan. Bahkan sebagian, sebagian mereka meyakini bahwa ini bentuk pemulihan Allah Subhanahu wa taala. Famal insanu idza mabtalahu Rabbuhu akramahu wa na'amahu yaqulu rabbi akraman. Sebagian manusia kalau kemudian Allah berikan kenikmatan kepada dia dia mengatakan rabbi akraman. Allah telah muliakan aku kalau diberikan rezeki banyak demikian demikian mengatakan demikian. Wa ma idza maqtalahu faqadara alaihi rizqahu. Apabila dicoba kemudian rezeki, rezekinya itu di, disedikitkan, fayaqulu rabbi ahnan. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala yakni menyia-nyiakan aku, mengejek aku. Demikian. Jadi ya, antara manusia demikian hitungannya. Jadi ucapan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang yang mukmin kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit saja dia tergelincir, salah sedikit langsung diberikan peringatan, diberikan musibah yang dengannya itu sebenarnya bisa dihapuskan dia itu amalannya. Sehingga dia kemudian sadar, sadar kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang kafir, padahal malah dibiarkan. Bahkan tidak merasa dia dalam keadaan tergelincir dan sebagainya. Bahkan itu sebenarnya sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala istidrajia, memberikan istidraj. Wa umli lahum inna kaidi matin, sungguhnya tipu dayaku itu adalah sangat kuat. Sebab di sini beliau wa amal kafir fa innahu yu'ajjal lahu bidunya sawaba hasanatih. Orang kafir itu disegerakan kebaikannya di dunia. Wa tudakhiru lahu sayi'ah. Kejelekannya itu disimpan nanti di akhirat. Orang kafir itu kadang-kadang disegerakan nikmatnya, kejelekannya nanti diakhirkan di akhirat. Walaupun demikian tidak boleh kita sebagaimana dalam hadis juga untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala disegerakan siksaan kita ini di dunia, tidak boleh. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim waktu itu yang kemudian Nabi memberikan doa yang bagus. Ada seorang sahabat waktu itu didapatkan dia dalam keadaan kurus sampai sebutkan seperti burung, sangat kurus sekali. Maka waktu itu ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kamu sampai seperti ini? Karena para sahabat melaporkan kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah sungguhnya aku ingin agar kejelekanku itu siksaannya disegerakan di dunia sehingga aku nanti akan mendapatkan di akhirat kebahagiaan. Maka waktu itu Nabi mengatakan, "La taf'al dalik, jangan kamu melakukan yang itu." Tetapi engkau berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani dia itu meminta untuk disegerakan sisaannya di dunia supaya nanti di akhirat tidak disiksa. Maka waktu itu Nabi sallallahu alaihi memberikan contoh pada dia untuk mengucapkan doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini demikian. Tidak bisa kita menanggung siksaan yang ada di akhirat kemudian disegerakan di dunia tidak bisa. Jadi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan di dunia, demikian juga keselamatan di akhirat. Kemudian disebutkan tadi, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan di catatan amalan dia itu bagus, falyahmadillah. Hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini oleh Ibnu Rajab isharatun ila anal khair kulluhu minallah fadlun ala ibadihi. Ini menunjukkan bahwa kebaikan itu semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mendapatkan bimbingan datang ke masjid untuk melakukan sholat, demikian juga melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya, demikian juga diberikan bimbingan untuk melaksanakan ibadah itu sesuai dengan contoh Rasul mamanya. Maka falyahmadillah hendaknya dia itu muji Allah Subhanahu wa taala. min Allah semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlun keutamaan ala ibadihi terhadap hamba-hambanya min ghairi istiqaqin lahu tidak untuk kemudian balasan, tidak. Itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia melakukan ini kemudian dibalas ini, tidak. Itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman wajada ghairu dzalik fala yalumanna ila nafsahu. Kalau mendapatkan selain dari itu, catatan amalnya ternyata jelek-jelek. Maka janganlah dia mencela kecuali dirinya. Disebutkan di sini wasyaru kulhu min indi ibni Adam min itibai hawa nafsihi. Kejelekan itu timbulnya dari diri Bani Adam itu sendiri. Karena apa? Karena mengikuti hawa nafsunya. Sampai disebutkan di sini Suhail menurut ucapan sebagian salafus soleh. Ketika Nabi menjelaskan barang siapa yang mendapati amalan bagus, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an menyebutkan di situ untuk kita tidak bersombong. Sebutkan di situ, "Tsumma awrasna kitab alladziina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Faminhum dolimul mulinaksi. nafsi. Jadi di antara hamba Allah itu, orang-orang muslim itu ada yang mereka itu dolimul mulinaksi, nafsi. Masih berkecimpung bergelimang dengan dosa, tetapi mereka seorang muslim. Demikian Allah sebutkan. Faminhum dolimul mulinaksi. nafsi. Wa minhum Di antara mereka ada yang sederhana. Sederhana itu apa? Melaksanakan yang wajib-wajib. Tetapi yang sunnah-sunnah jarang dilakukan. Menjauhi yang yang dilarang. Mungkin sibuk dengan perkara-perkara yang dia itu makruh atau yang semisalnya. Demikian yang kedua, wamin faminhum muqtasid wamin hum gom bil khairat. Di antara mereka itu ada yang sabik, berlomba-lomba bil khairat dengan kebaikan. Jadi jenis yang ketiga, di antara mereka itu ada yang dia itu berlomba-lomba, ingin terus mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Selesai melakukan amalan sunnah ini, kemudian melakukan amalan yang lainnya. Demikian. Tapi bagaimana kemudian Allah menyebutkan biidnillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya ini di antara mereka ada golongan yang ketiga, yaitu yang mereka itu apa? Sabik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada amalan soleh ini dilakukan, ada ini dilakukan, ini dilakukan, terus menerus berlomba-lomba. Tapi Allah menyebutkan inilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Bahwa itu adalah karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang kemudian bersombong karena itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu untuk berlomba itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapat kebaikan maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira kalau dia dapati selain kebaikan, ya ini kejelekan, janganlah dia mencela kecuali dirinya. Disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab beberapa ucapan salaf. <clears throat> Waqad kana salaf as-salih yajtahidun fil amali salih. Dulu ulama salaf, salaf itu artinya orang lampau. Lawannya itu kholaf. Fakulu khairin bitiba iman salaf. Wakulu syarin bitiba iman kholaf. Setiap kebaikan itu karena mengikuti orang-orang salaf, orang-orang terdahulu yang soleh. Dan setiap kejelekan itu karena mengikuti orang-orang yang kholaf, yang baru. Ini istilah salaf itu yakni mengikuti orang yang, yang dahulu, yang dahulu. Dan waktu itu Nabi mengatakan pada Aisyah, nikmah salaf lagi anak. Sebagus-bagus salaf bagi engkau adalah aku. Ini Nabi itu adalah sebagus-bagus salaf, orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang soleh. Wabat salafu soleh. Dan adalah dulu salafu soleh itu hidup fil amal soleh, Bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan soleh. Sampai disebutkan dalam terjemah Sufyan Al-Tsauri rahimahullah taala, yakni orang mengatakan kalau dia itu disuruh menambah amalan soleh sudah tidak bisa lagi. Karena apa? Sudah, sudah maksimal sudah. Semua amalan soleh dia tempuh setiap hari. Kalau suruh nambah lagi nggak bisa. Kalau kita ini sebenarnya kemarin sebenarnya aku bisa ini dan itu. Kemarin sebenarnya aku masih bisa untuk melakukan sholat setelah duhur demikian atau sholat duha, sholat duha ini dan itu. Tapi disebutkan Sufyan Asauri di dalam biografinya beliau itu kalau disuruh nambah lagi mungkin tidak bisa karena demikian beliau keadaan setiap hari. Walaupun namanya namanya manusia ya ini kadang salah. Kesimpulannya adalah beliau bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan soleh. Kalau disuruh menambah lagi sudah sudah tidak bisa lagi. Hadaran min min nafs. Mereka itu bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan soleh. Hati-hati untuk mencela dirinya. Dalam rangka untuk apa? Supaya tidak mencela dirinya. Inda inqita'il amal ala taksir ketika tidak mampu atau terputusnya amalan itu karena meremehkan. Jadi dulu salafus soleh itu bersemangat untuk melakukan amalan soleh agar tidak mencela dirinya. Karena hari tadi kita sebutkan barang siapa yang mendapati kejelekan jangan mencela kecuali dirinya kan. Dikata di sini Wakana Amir bin Abdullah Qais Al Qais Amir bin Abdullah Al-Qais mengatakan, Yakul, wallahi la istahidanna. Demi Allah aku akan bersungguh-sungguh. Tsumma wallahi la istahidanna. Kemudian mengatakan demi Allah aku akan bersungguh-sungguh, Ini beramal soleh. Fa'in inna jaitu fa bi rahmatillah. Apabila aku selamat, maka itu dengan rahmat Allah SWT. wa ilah Wa illa kalau aku tidak selamat, lam alumu nafsi, aku tidak akan mencela diriku. Sampai seperti itu mereka mengatakan. Karena hadis tadi kan disebutkan Barang siapa yang mendapati kejelekan, maka jangan dia jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Oleh karena itu sebagian mereka mengatakan, aku akan bersungguh-sungguh. Aku akan bersungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya nanti ketika hari kiamat itu tidak mencela karena sudah bersungguh-sungguh. Aku sudah benar-benar melakukan amalan soleh. Kalau aku mendapatkan keberhasilan maka itu dengan rahmat Allah SWT. Kalau aku kemudian mendapati selain itu, aku tidak mencela karena aku sudah bersungguh-sungguh sampai seperti itu mereka. Eh. Demikian juga yang lainnya. Ini semua ini kita menjelaskan tentang masalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas dari amalan-amalan kita. Kemudian berikutnya wa qauluhu setelah kita menyebutkan untuk kita beriman terhadap hari kebangkitan demikian juga tadi beriman tentang balasan amalan-amalan kita yang akan kita lakukan menjabil hasanati falahu asyru amsalih barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan maka untuk dia itu 10 kali lipat Waman bisa yati bi sayyi'ati fala yujza illa barang siapa yang melakukan amalan kejelekan tidak dibalas kecuali yang semisalnya. Wahum layu la dan mereka tidak akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan berikutnya kita beriman dengan wal ardu wal hisab wa atil kitab wa thawab Kita beriman adanya ard, ard itu ditampakkan amalan kita itu. Demikian juga hisab, penghitungan amalan. Wa qiraatul kitab demikian juga pembacaan buku-buku kita nanti catatan amal kita. Wa sawab wal demikian juga balasan demikian demi yakni pahala demikian juga siksaan. Di antara dalil al-ard disebutkan di sini di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-15 sampai 18. Wa yauma idzi waqa'atil waqi'ah wa sama fa yauma idzi wahiyah wal malaku ala arjaya wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Kemudian ayatnya yang kita menjadi dalil padanya, yauma idzin tu'radun la tahfa minkum ya Pada hari kiamat nanti ketika kita dibangkitkan setelah itu pada hari itu tu'radun ditampakkan amalan kita ini. La tahfa minkum ya Tidak tersembunyi bagi kalian itu hal-hal yang tersembunyi, tampak semua. Ini dalil tentang apa? Arab ditampakkan amalan kita. Kemudian disebutkan tentang masalah hisab penghitungan dalam surat Al-Insyiqaq. Ya ayyuhal insan innaka kadiun ila rabbika kadhan famulaqi fa amma man utiya kitabahu biyaminih barang siapa yang didatangkan kitabnya itu dengan tangan kanannya. Apakah bisa kemudian kita menggunakan dengan tangan kiri ketika yakni kita memaksa kita untuk melakukan tangan kanan? Tidak bisa. Demikian juga orang-orang yang jelek kemudian memaksa harus dengan dengan tangan kanan tidak bisa. Sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Barang siapa yang didatangkan kitabnya itu dengan tangan kanannya, dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Ini yang menjadi dalil. Mereka akan yuhasab, akan dihitung dengan hisab dengan perhitungan yang mudah. Itu. Kemudian disebutkan tentang kiraatul kitab. sebutkan dalam surat uh, Al-Isra, Iqra kitabak wa kafa bi rabbikal yauma alayka dalila. disebutkan di situ Iqra kitabak. Ini bacalah kitabmu. Di sini juga dalil tentang pembacaan kitab. Demikian juga disebutkan di sini wa yaqulun dalam surat Al-Kahfi. Wa wudi al-kitab fataral mujrimina musfiqina mimma fihi. Maka diletakkan kitab catatan itu maka engkau akan melihat orang-orang melakukan dosa itu musfikin dalam keadaan takut mima fihi dari apa yang ada di kitab-kitab mereka itu wa mereka mengatakan ya wailatana wahai celaka mali kitab apa ini kitab ini la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa asoha tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar kecuali dihitung ini dalil tentang masalah apa kitab ini kemudian dikatakan oleh para ulama <clears throat> Hadis di sini hadis riwayat, riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kita akan perbincangan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa ahadun yuhasab yaumal qiyamah ila halak." Ini hadis yang penting. Dikatakan di sini oleh Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah seorang pun dihisap pada hari kiamat kecuali akan hancur." Bagaimana ini? jadi kan kita menyebutkan bahwa kita akan dihisap. Demikian juga membaca anu kitab. Bagaimana kemudian Nabi mengatakan tidaklah seseorang yang dia itu dihisab hari kiamat kecuali akan hancur. Tidaklah seseorang yang dia itu nanti akan dihitung-hitung pada hari kiamat kecuali akan hancur. Maka langsung waktu itu Aisyah mengatakan, karena dalam ayat tadi kita sebutkan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, ya kan? Seperti itu. Jadi orang yang dia itu mengambil dengan tangan kanannya, maka dia itu akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tapi di sini Nabi mengatakan tidaklah seorang pun yang dia itu dihisap di hari kiamat kecuali akan hancur. Fakultu, ya Rasulullah, alaih qala Allah taala, wahai Rasulullah tidakkah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahli masrura barang siapa yang didatangkan bukunya itu dengan tangan kanan. Sampai disebutkan itu orang Syiah mengatakan, ini sebagian mereka itu dipotong atau dipatahkan tangan kirinya. Kenapa? Ya dengan maksud itu tadi menggunakan akal agar nanti mengambil catatan dengan tangan kanan karena yang kini sudah dipatahkan. Ini, salah pemahaman mereka itu. Tidak bisa kita berakal-akal seperti itu. Walaupun dia mungkin di dunia menghafalkan Rabbuna Allah wa nabiyuna Muhammad wa dinuna Islam, walaupun dihafal tapi kalau tidak sholat ya sulit juga. Jadi tidak bisa kemudian dengan menggunakan akal. Di sini barang siapa yang dia itu didatangkan dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah wa yang qalibu ilahi masruro dan akan kembali kepada keluarganya dengan masruro, dengan gembira. Siapa keluarganya itu? Keluarga yang baru. Yang pertama juga istrinya, anak-anaknya. Demikian juga dari bidadari dan sebagainya. Mereka kembali kepada keluarganya dengan dengan gembira. Maka demikian Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukanlah Allah mengatakan demikian-demikian?" Ya ini mereka yang diberikan dengan tangan kanan itu akan dihisap juga dengan hisap yang mudah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi mengatakan, Innama dzalikal ardu itu adalah art. Tadi kita sebut apa art? ditampakkan. Orang yang baik nanti ditunjukkan kesalahan dia ditampakkan nih kamu hari ini jam ini melakukan maksiatan ini dan itu ditampakkan. Innama dzalikal ardu itu hanyalah apa? Ditampakkan. Itu ditampakkan saja. Kemudian apa? Kemudian ditutupi oleh Allah Swt. Sudah sudah sudah sudah. Sudah kamu aku maafkan. Demikian orang yang mukmin, orang yang muslim. Ditampakkan tulisannya dia itu Ya kan? Kemudian dia dihisab, tetapi hisabnya apa? Itu hanyalah art ditambahkan saja. yang lengkap. Catatan amalan dia itu sejak dari dia mulai balik sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna hisab di sini untuk orang yang beriman bagaimana? Ya ini ditambahkan saja. Inama dalikal ardu itu ditambahkan saja wahai Aisyah, ditambahkan. Kamu sudah melakukan ini dan itu. Kemudian ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diampuni dan masuk dalam surga. Kemudian baru setelahnya walaisa ahadun yunaqash Al-hisab tidaklah seorang yang dia itu yunakos. Yunakos itu didebat. Hari ini kamu ini dan itu. Kemudian lima menit berikutnya kamu ini dan itu. Besoknya kamu ini dan itu. Kamu melakukan kesyirikan ini dan itu. Demikian. Yunakos. Dan tidaklah seorang yang dia itu didebat al-hisab dalam hal perhitungan itu yang mal kiamah pada hari kiamat illa udib kecuali disiksa sudah dirinci didetail oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang mukmin tadi ditampakkan, kemudian dimaafkan, tampakkan lagi dimaafkan. Sudah demikian demikian. Jadi demikian. Jadi di sini bahwa hisab itu untuk orang-orang yang beriman maka dia itu ditampakkan. Kalau kemudian dia harus merasakan api neraka, kemudian dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian didebat, dirinci terus-menerus sudah lama sekali. Ya kan? Bahkan orang-orang yang punya harta mereka itu terlambat dari orang-orang yang yang miskin 500 tahun. Karena harus dirinci dari mana dia datang hartanya, untuk apa harta yang dia punya itu digunakan untuk maksiat atau ketaatan, Demikian. Kalau orang miskin apa yang mau dipertanggungjawabkan? Dia tidak punya harta. Walaupun demikian mungkin dalam keadaan dunia dia dalam keadaan mungkin ya istilah mereka sengsara dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah mudah bagi dia karena dia tidak di tidak dihitung-hitung. Demikian secara umum. <clears throat> yakni dikatakan oleh Ibn Abil Is, yakni anahu launa kosha fi hisabihi li ibadihi la adabahum. Ini kalau mereka kemudian mereka didebat dalam hal hisab perhitungan itu untuk hambanya mereka disiksa. Dan Allah SWT tidak mendolimi. Karena itu sudah berhak untuk mereka. Ini masalah hisab. Kemudian disebutkan di sini juga oleh beliau, <clears throat> siapa itu nanti pertama kali yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Semua di sini bahwa pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Situ ada hadis wa fi sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim Anahu qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innan nasa yas'akuna yaumal qiyamah. Sungguhnya manusia itu pada hari kiamat itu nanti mereka akan pingsan. Fa akuna awwalu man yafik, maka aku pertama kali yang akan yafik, yang akan siuman, yang akan bangun. Disebutkan oleh para ulama bahwa yang benar tiupan itu hanya dua. Wa nufiqa fisur, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Jadi tiupan yang pertama wa nufiqa fisur, ini ditiup sangkakala itu, terompet itu. kau man fis samawati wa man fil maka semuanya soiko, pingsan semuanya. Yang di langit demikian juga yang di bumi kecuali Allah kecuali, kecualikan. Kemudian yang kedua, tsumma nufiqa fihi ukhra, ini tiupan yang pertama. Semuanya mati. Yaitu terjadinya hari kiamat itu. Itu wafatil waqiah, demikian juga kita sama fatarat Demikian juga Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, semuanya menerangkan tentang hari kiamat itu. Maka itu tiupan yang pertama semuanya mati. Kecuali yang Allah kecualikan. Yang meniup pun akan mati juga. Summa kafihi fihi kemudian ditiup yang kedua, faidahum kiamu yang turun. Maka semua makhluk-makhluk itu yang turun akan dibangkitkan melihat orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, di situ ada dua, dia, eh, dua kali tiupan saja. Yang pertama mereka semua adalah pingsan sebagaimana, sebagaimana di sini. Inna nasa yas'aquna yaumal qiyamah. Semuanya manusia itu semuanya pingsan nanti hari kiamat. Yasak itu asal, asalnya itu pingsan kemudian dijadikan mati. Ini asal maknanya itu soiko itu artinya pingsan tetapi digunakan pada makna mati. Semua manusia akan mati nanti di hari kiamat. Fa'akun awalu man yafik. Maka aku menjadi orang yang pertama kali bangun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidah Musa kemudian beliau melihat waktu itu Nabi Musa akhidun bi qaimatil arsh. Beliau memegang tiang dari arsh. Demikian, makhluk yang paling besar adalah arsh. Arsh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu ketika beliau bangun, semuanya mati semua. Maka beliau melihat Nabi Musa lagi berpegangan apa? Berpegangan dengan tiang arsh itu. Fala adri, Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak tahu. Apa kau beli? Apakah dia itu bangun sebelum aku? Tetapi disebutkan oleh para ulama dan riwayat yang lain menjelaskan bahwa Nabi adalah yang pertama kali. <coughs> Bagaimana ini kalimat? Aku tidak tahu. Ya ini pertama tidak tahu Nabi SAW kemudian datang wahyu bahwa beliau adalah pertama kali yang bangun. Aku tidak tahu apakah aku pertama kali ataukah Nabi Musa. Ya kan? Pala adri. Apa kau beli apakah dia itu bangun sebelum aku atau setelah aku? Am ataukah juzia dia itu dibalas Nabi Musa itu besok nanti yomitur dengan kematian pada hari tur. Maksudnya sebutkan oleh para ulama ya, dalam syarah-syarah bahwa Nabi Muhammad mengatakan ketika kemudian e, terjadi trompet semuanya mati, maka semuanya kemudian bangun, bangun dan Nabi adalah pertama kali yang bangun. Maka kemudian beliau mengatakan, aku tidak tahu apakah aku pertama kali ataukah Musa. Karena apa? atau dia itu juzia karena dia itu dibalas Nabi Musa itu dengan kematian yang mutur. Disebut oleh para ulama waktu itu sebagaimana dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf Nabi Musa pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat. Kemudian Allah mengatakan, "Inna kalan taroni, sungguhnya engkau wahai Musa, wahai engkau Musa, sungguhnya engkau lan tidak akan melihat aku." Walakin walakin undur ilal jabal, tapi kamu lihatlah kepada gunung. Kalau kamu masih tetap di situ, maka niscaya kamu akan melihat aku. Ternyata apa? mata tajalla Robu jalau Ini qarra Musa, Musa soiko. Kemudian Nabi Musa pun soiko. Ini kemudian ketika Allah SWT menampakkan di balik gunung itu demikian disebutkan. Kemudian gunung menjadi pecah, kemudian Nabi Musa pun mati waktu itu. Oleh karena itu dikatakan di sini oleh Nabi Amjuzia arti Yamutur. ataukah beliau itu dibalas dengan matinya di Yamutur tadi. Waktu itu ketika ditampak di gunung itu beliau kan mati. Sehingga Beliau mati di situ. Setelah itu tidak mati lagi. Demikian dikatakan. Tapi disebutkan bahwa beliau kemudian mati juga. Jadi Nabi SAW itulah yang yang pertama kali bangun. Ini mereka mengatakan sebagian demikian lagi. Jadi Nabi Musa waktu itu sudah mati ketika apa? Ketika beliau minta kepada Allah untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau tidak mampu dan mati waktu itu. Maka itulah beliau waktu itu mati sehingga beliau e, terbangun sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi disebutkan bahwa beliau juga mati. Kemudian Nabi pertama kali yang